بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati Jalalah telah menghidupkan kita setelah mewafatkan kita dan kepadanya semua kita pasti akan dikembalikan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut penciptaan manusia di dalam surat al rahman sebagai sebuah nikmat yang besar Allah berfirman khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min نار". min nar setelah itu Allah katakan wahai manusia dan jin nikmat roh mau nikmat roh kamu mana lagi yang akan kamu dustakan fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban menunjukkan bahwa orang-orang yang telah tahu bahwa dia diciptakan oleh Allah harusnya tahu betapa besarnya nikmat penciptaan itu. Dia yang sebelumnya tiada sekarang telah ada. Dia yang sebelumnya tidak bisa mengapa-mengapa sekarang sudah bisa apa-apa. Dia yang sebelumnya lahir tanpa mengetahui sedikit pun sekarang telah pula berilmu. Dia yang datang tanpa membawa apapun sekarang telah memiliki banyak hal. Semua ini tidak mungkinlah karena usaha murni manusia. Karena kalau sesuatu itu dikembalikan kepada usaha murni manusia, manusia tidak bisa apa-apa. Di dalam menjawab seruan azan, kita mengakui kelemahan diri kita. Jika muadzin mengajak kita ke masjid dengan seruan hanya 'ala salat hanya 'ala falah, kita akui kelemahan diri kita dengan mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang diminta oleh muadzin kita hanya berjalan dari rumah kita menuju masjid. Kita pun mengatakan saya nggak mampu, saya nggak kuat. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa kita mengakui kepada Allah dalam seruan seruan muadzin dan jawaban kita tentang seruan itu, saya nggak bisa jalan kecuali kalau Allah membuat saya berjalan. Saya nggak bisa datang ke masjid kalau Allah tidak memberikan kekuatan saya untuk datang ke masjid. Kalau beginilah sebenarnya manusia dan memang itulah sebenarnya manusia tanpa rahmat dan nikmat Allah yang dia gunakan maka gerangan apa yang membuat manusia itu berani untuk melanggar aturan-aturan Allah penciptanya ketika Allah memerintahkan sesuatu kepadanya dia tidak mau menjalankannya seolah-olah dia berkata Tuhanku Engkau perintahkan aku sesuatu namun aku ogah menjalankan perintahmu itu. Geraman apa yang membuat manusia berani ketika Allah Subhanahu wa taala melarangnya melakukan sesuatu? Justru larangan-larangan itu yang dia jadikan sebagai hobi dan kebiasaan. Seolah-olah dia berkata kepada Rohnya, Wahai Robku, kau larang aku sesuatu. Namun, aku sampaikan kepadamu melalui bahasa tubuhku yang kau larang itulah yang kusukai. Bukankah ini kesombongan? Demi Allah inilah kesombongan. Di mana perintah dan larangan Allah bagi seorang manusia dia abaikan dan dia kerdilkan lebih daripada perintah dan larangan bosnya Dia acuh, tidak acuh, lebih daripada perintah dan larangan atasannya. Apakah karena gaji bulannya datang dari bosnya dan atasannya itu itu yang membuat dia bisa patuh dan taat kepada atasan dan bosnya? Berapakah makna gaji dibandingkan dengan nikmat mata? Berapa besarnya gaji bulanan itu dibandingkan nikmat jantung dan ginjal? Berapa besar bonus tahunan itu dibandingkan nikmat darah dan tulang? Bahkan berapa harga dunia ini dibandingkan nikmat oksigen? Sungguh tidak berbanding. Namun yang aneh bin ajaib, orang mau patuh dan taat kepada atasannya, dan tidak mau patuh dan taat kepada Allah yang menciptakan segala sesuatu untuk dirinya. Maka Allah mengatakan Alaysa fi jahannam mathwar lil Bukankah di dalam neraka jahanam itu ada tempat-tempat tinggal untuk orang-orang yang sombong seperti ini? Orang yang ketiga diperintah oleh Allah dia tidak mau menjalankan perintah itu. Dan ketika dilarang oleh Allah, tanpa rasa malu dia menerjang seluruh larangan itu. Tanpa rasa takut kepada Allah, tanpa rasa takut kepada ancaman-ancaman Allah yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, dia menerjangnya seolah-olah dia menentang Allah di dalam syariatnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahiman wa rahimakumullah. Tidak ada lagi kebaikan di permukaan bumi yang bisa kita rasakan kalau bukan dengan takwa. Dan kemuliaan kita di sisi Allah wa Ta'ala akan dinilai dengan ketakwaan kita di permukaan bumi tersebut. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Rabb kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Dan takwa itu kata para ulama, bagaimana kita bisa menata hidup ini untuk selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan terlalu berhenti dari larangan-larangan Allah. Yang paling pandai menjalankan perintah Allah dan paling pandai berhenti daripada larangan-larangan Allah itulah orang-orang yang bertakwa. Dan semakin mahir seseorang menjalankan takwa itu, maka semakin dekat dia dengan Allah taala, semakin mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa taala walau di dunia dia dikerdilkan orang-orang. jabatan dan kedudukan tidak ada nilainya di hadapan Allah. Harta dan kekayaan tidak ada yang bisa dipanggakkan di depan Allah Taala. Orang-orang diberikan catatan dengan tangan kiri berkata, Ya laytani lam uta kitabiyah. Andai aku tidak mendapatkan kitabku, Walam adrima hisabiyah. Andai aku tidak tahu apa hisab untuk diriku. Ya laitaha fil qadiyah. Andai yang terjadi saya diwafatkan saja dan dimatikan dan tidak dibangkitkan lagi. Ma aghna anni maliyah. Ternyata hartaku yang banyak selama ini tidak memberikan manfaat apapun untuk diriku. Halaka anni sultaniyah. Telah hancur dari diriku seluruh kekuasaan. Harta, tahta, ini yang telah membuat manusia banyak lari daripada larangan-larangan Allah, banyak lari daripada perintah-perintah Allah, dan ini yang menyebabkan manusia banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan Allah Taala. Sehingga disebut oleh Allah sebagai penyesalan-penyesalan pada masyarakat. Di mana orang-orang mengatakan harta aku ternyata yang selama ini kubangga-banggakan tidak ada artinya. Kekuatan kekuasaanku yang selama ini membuat aku besar dan kekar di permukaan bumi ternyata hancur binasa. Tidak ada artinya sama sekali. Oleh karena itu, mari kita jadikan harta kita sarana untuk menghambakan diri kita kepada Allah. Dan kalau Allah taala memberikan jabatan kepada kita dan kekuasaan kepada kita, gunakan jabatan dan kekuasaan itu untuk menjalankan perintah Allah. Allah tidak akan memberikan kita harta untuk dengan harta itu kita berbuat maksiat kepadanya. Sebagaimana Allah tidak memberikan jabatan dan tahta kepada kita agar dengan jabatan dan tahta itu kita akhirnya masuk ke dalam nerakanya. Ke dalam murka yang tiada tara. Di neraka yang adabnya tiada tara. Mari kita menjadikan seluruh sarana yang diberikan Allah di dalam hidup untuk menggapai akhirat dan kenikmatan abadi di negeri yang abadi. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77 وابتغ فيما آتاك akhirah wa la ولا nasibaka min ad-dunya. Raihlah, kejar dan gapailah dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu. Kepada ibu tolong digaris bawahi. Dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu. Dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu ini gapai, kejar, raih ad-dar kampung akhirat. Allah berikan kita mata, cari akhirat dengan mata kita. Allah berikan kita telinga. Cari akhirat dengan telinga kita. Allah berikan kita lidah. Cari akhirat dengan lidah kita. Allah berikan kita kaki. Gunakan kaki itu untuk menggapai akhirat. Allah berikan kita tangan. Gunakan tangan untuk menggapai akhirat. Allah berikan kita harta. Jadikan harta sarana untuk meraih kampung akhirat. Allah berikan kita tahta, jadikan tahta sebagai sarana untuk menggapai kampung akhirat. Allah berikan kita istri dan anak, jadikan istri dan anak sarana untuk menggapai ridho Allah dan kampung akhirat. Allah berikan kita mobil, jadikan mobil itu sarana untuk menggapai akhirat. Allah berikan kita perusahaan, jadikan perusahaan itu untuk menggapai kampung akhirat. Semua fima Allah. Apapun yang Allah berikan kepadamu, dengannya ibtaghi raihlah gapailah ad-darul akhirah kampung akhir. Inilah metode hidup seorang mukmin. Dan beginilah hidupnya seorang muslim. Apa yang Allah berikan kepadanya selalu dioptimalkan untuk bisa mendapat tempat yang paling layak di surga Allah Taala. Manakala kita kembali ke zaman yang Rasul tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan melihat apa yang saya sampaikan ini sebuah realita nyata dalam kehidupan kaum muslimin dan muslimat di masa itu. Mereka lah generasi-generasi yang benar-benar mengamalkan firman Allah Taala wa Taala, "Fastabiqul khairat." Orang yang berlomba-lomba di dalam mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Mereka lah orang-orang yang benar-benar mengamalkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mencapai surga itu hendaklah orang yang berlomba-lomba membuat perlombaan. Perlombaan di zaman sahabat Nabi hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah bimbingan guru terbaik di permukaan bumi telah berlomba untuk menjadi yang terbaik. Berlomba untuk masuk surga. Sehingga orang-orang fatir datang mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin tertinggi negeri di kota Madinah. Seandainya di zaman kita ada orang-orang fakir menghadap kantor camat Mandau. Kira-kira gerangan apa yang akan mereka keluhkan kepada Pak Camat? Atau duri kita kedatangan Pak Gubernur, lalu kemudian sekelompok orang fakir datang mengeluh kepada Gubernur itu. Gerangan apa yang akan dikeluhkan orang-orang fakir kepada Pak Gubernur? Sekelompok orang-orang fakir kota Madinah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan sesuatu. Tahu apa yang mereka keluhkan? Ya Rasulullah, Zahaba ahlul dusu bil Wahai Rasulullah, orang kaya telah booking pahala. Mereka tidak mengeluhkan kefakiran. Tapi yang mereka keluhkan orang kaya bisa berbuat pahala kami nggak bisa wahai Rasul. Yusalluna kama nusalli. Orang kaya itu salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Sama, setara. Kau perintahkan kami salat, kami salat, orang kaya salat. Kau perintahkan kami untuk berpuasa, kami berpuasa, orang kaya ikut puasa. Akan tetapi kata mereka wa yatafaddaquna dan fuduli amwalihim. Mereka bisa bersolat dengan kelebihan harta yang ada pada mereka. Kami tidak bisa wahai Rasul. Allahu Akbar. Orang miskin yang melihat orang kaya bukan karena hartanya. Orang miskin yang menatap orang kaya bukan karena orang kaya itu banyak memiliki dan memiliki. Namun orang miskin yang menatap orang kaya karena dia sedih tidak bisa berinfak seperti orang kaya itu. Sedih tidak bisa mendapatkan pahala akhirat. Karena memang Allah tidak berikan mereka kekayaan untuk berinfak. Tidakkah ini sebuah hadis yang luar biasa menunjukkan kepada kita bagaimana hatinya para sahabat Nabi? Bagaimana jiwa mereka? Apa yang sebenarnya mereka cita-citakan di dalam hidup? Apa yang sedang mereka berpacu dan berpacu di dalamnya? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghibur mereka dengan mengatakan, "Alaihsa qad ja'alallahu lakum Mata tasaddaqun?" Tidakkah Allah telah peruntukkan untuk kalian walaupun kalian tidak punya harta apa yang dengannya kalian bisa bersodakoh? Kalian bisa beribadah dan bersolat walau tanpa harta. Innalakum likulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahdidatin sadaqah wa kulli tahdidatin sadaqah wa amri bil ma'rufi sadaqah wa nahyin 'anil munkarin sadaqah wa fi ahadikum sadaqah Allah telah peruntukkan untuk kalian wahai manusia sesuatu yang kalian bisa bersedekah dengannya walau tanpa harta. Setiap takbir adalah sadaqah. Setiap tahmid adalah sadaqah. Setiap tasbih adalah sadaqah. Setiap tahlil adalah sadaqah. Setiap amar bin ma'ruf adalah sadaqah. Setiap nahi mungkar adalah sadaqah. Bahkan dalam hubungan suami istri ada sadaqah. Tidak perlu kalian repot-repot bersodakah dengan harta. Kalian bisa bersodakah walau tanpa harta. Bahkan dalam hubungan suami istri Kata Nabi kalian telah bersolat. Orang fakir miskin balik bertanya, Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatah wa yakunu lahu fiha ajr. Apakah ketika kami melaksanakan syahwat kami dapat pahala juga kami wahai Rasul? Tadi mengeluhkan gak kurang pahala, sekarang mengeluhkan ya Allah, syahwat dapat pahala juga. Ya Rasulullah, syahwat dapat pahala juga, terbalik sudah. Subhanallah Rasulullah itu guru yang paling hebat di permukaan dunia. Dalam waktu yang singkat bisa merubah pola pikir. Dengan izin Allah tentunya, dengan bimbingan wahyu dan taufik dari Allah Tabaraka wa taala. Orang fakir ini pertama datang mengeluhkan kurang sedekah. Baru dijawab orang fakir sudah berubah. Itu sedekah juga wahai Rasul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ara'aitum law fi haram akana alaihi wizr Apakah apabila dia letakkan syahwatnya itu di tempat yang haram bukankah dia dapat dosa? Fakadzalika law wada'ahu fi halal kana lahu ajr. Demikian juga manakala dia letakkan syahwatnya di tempat yang halal maka dia dapat pahala dengan syahwat di tempat yang halal itu. Mahasallahu Ma'asyal muslimin. Namun yang perlu kita garis bawahi dalam hadis ini adalah beginilah semangat menggebu-gebunya orang fakir kota Madinah. Bukan semangat menggebu-gebu mengalahkan orang kaya dalam harta. Tapi semangat menggebu-gebu mengalahkan orang kaya dalam Di perang Tabuk Rasulullah SAW memberikan motivasi yang ber, yang yang luar biasa kepada para sahabat untuk berinfak dan bersodakah. Karena Rasul betul-betul membutuhkan infak kaum muslimin untuk sarana dan prasarana jihad melawan Romawi. Sehingga para sahabat termotivasi untuk bersedekah, mengumpulkan harta mereka untuk dijadikan kebutuhan jihad. Ketika itu Umar berkata dalam hatinya, Umar berkata dalam hatinya, hari ini aku akan kalah Abu Bakar. Hari ini Aku akan kalahkan Abu Bakar. Pulang Umar ke rumah, dia ambil setengah hartanya. Dia bawa ke hadapan Rasul. Wahai Rasulullah, engkau memberikan menyuruhkan untuk berinfak dan bersedekah untuk jihad. Ini kubawa sekarang ini setengah yang kumiliki pada ibu kita tidak tahu setengah itu kalau kita tidak mempraktekkan Pulang kita ke rumah, ambil rekening kita, lihat berapa angkanya, lihat tabungan yang ada di rumah yang sedang kita simpan-simpan di rumah, emas dan perak, rupiah dan dolar, ambil setengahnya, impakan. Ini pekerjaan besar atau tidak? Pekerjaan besar. Dan kita tidak tahu makna daripada setengah ini kalau kita tidak mempraktekannya. Artinya berat. Mempraktekkan setengah harta untuk kita infakkan berat. Oleh karena itu Umar tadi sempat berkata, saya akan kalahkan Abu Bakar untuk mengambil setengah harta saya. Ini bukan pekerjaan mudah. Fastabikul khairat berlomba-lomba dalam mengumpulkan kebaikan berlomba-lomba dalam mencapai surga Allah tabaraka wa taala. Umar yakin kali ini dia akan berhasil mengalahkan Abu Bakar. Ternyata tidak lama setelah itu datang Abu Bakar. Wahai Rasulullah, ini seluruh harta yang kumiliki. Perlombaan perlombaan menggapai kampung akhirat. Para sahabat Nabi tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam begini pola hidup mereka. Begini pola hidup mereka. Mereka kaum yang berlomba-lomba untuk menggapai akhirat mengamalkan firman mengamalkan firman Allah subhanahu wa taala tadi fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah namun apabila kita coba untuk melihat bagaimana perlombaan kita sekarang maka kayaknya ayat yang paling pantas untuk kita dalam perlombaan kita sekarang adalah firman Allah Taala wa taala Alhamdulillah hatta zurtumul maqabir berpacu-pacu banyak urusan dunia telah melalaikan kalian kayaknya ayat ini Ayat inilah yang menggambarkan pola kehidupan berpacu dan berpacu dunia di zaman kita sekarang. Dan kita bukan lagi kaum yang melakukan fastabiqul khairat seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Perlombaan manusia adalah perlombaan banyak harta. Perlombaan manusia Perlombaan memiliki jabatan tertinggi. Perlombaan manusia. Perlombaan perbanyak rumah. Baik yang akan dihuni atau yang akan dikontrakkan. Perlombaan manusia adalah perlombaan memperbanyak ruko. Inilah perlombaan manusia sekarang. Dan itu tidak akan berhenti kata Allah sampai kalian orang yang berlomba dalam dunia seperti ini itu tidak akan berhenti sampai kematian datang menjemput hatta zurtumul dan alangkah bedanya perlombaan para sahabat Nabi dengan perlombaan kita. Alangkah beda sekali apa yang dilomba-lombakan oleh para sahabat dan apa yang dilomba-lombakan oleh kita. Salah seorang orang fakir di kota Madinah bernama Abdurrahman bin Sahar Salah seorang fakir kota Madinah bernama Abdurrahman bin Safar. Dia tidak punya rumah. Dia hidup di samping di teras Masjid Nabawi. Tahu siapa Abdurrahman bin Safar? Abu Hurairah. Namanya Abdurrahman, ayahnya bernama Sahar. Namun lebih dikenal dengan sebutan Abu Hurairah. Hurairah artinya kucing kecil. Karena kucing besar dalam bahasa Arab hirun. Kucing kecil Hurairatun. Abu Hurairah punya kucing kecil yang sering dia bermain dengannya dan Rasulullah memanggilnya Abu Hurairah. Ayahnya kucing kecil. Jadi itu bukan nama. Itu panggilan Nabi kepada Abu Hurairah. Namanya Abdul Rahman. Ayahnya bernama Sahab dari Bani Daus. Dia adalah Abdul Rahman bin Sahar ad Daus dari Yaman. Orang fakir tinggal di Sufah dan masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Hanya hidup tiga tahun bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namun aneh bin ajaib. Ternyata Abdurrahman bin Sakhab ini yang paling banyak menghafal hadis Nabi dibanding sahabat-sahabat yang lain. Dan itu diketahui oleh seluruh sahabat Nabi termasuk Abu Bakar dan Umar. Karena Abu Hurairah mengambil kesempatan kefakiran dia untuk selalu mengejar kemana Rasul pergi dan apa yang diucapkan Rasul untuk dia hafalkan. Hidupnya selalu di bawah bayang-bayang perjalanan Nabi. Baik ketika Rasulullah SAW mungkin di kota Madinah atau sedang bersafar. Kemana Rasul pergi di situ ada Abu Hurairah. Apa yang diinginkan Abu Hurairah ini menghafal kata-kata Rasulullah SAW. Di masa pemerintahan Umar, Umar memanggil Abu Hurairah dan berkata, "Wahai Abu Hurairah, kami lebih dulu masuk Islam daripada kamu. Kenapa kami lebih banyak hadis daripada kami?" Dan perlu kita ketahui bahwa pada Ibu kaum muslimin dan muslimat Abu Hurairah banyak hafal hadis Nabi, bukan hanya tiga tahun bersama Nabi, dia juga belajar hadis dari sahabat-sahabat lain. Mengejar ketertinggalan dan menghafalkan dari sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Yang beliau belum pernah dengarkan dari Nabi, didengarkan dari sahabat lain, dihafalkan dan diriwayatkan. Terbukti Abu Hurairah bercerita tentang perang Khaybar. Padahal Abu Hurairah belum masuk Islam pada saat perang Khaybar. Menunjukkan bahwa Abu Hurairah belajar ilmu hadis dari sahabat-sahabat lainnya, menghafalkan hadis dari sahabat-sahabat yang lainnya. Di saat Rasul tidak keluar rumah dan berada di dalam rumah, kesempatan itu digunakan Abu Hurairah untuk belajar hadis dari sahabat-sahabat lain yang belum pernah dia dengarkan. Dan ketika Nabi keluar, dia menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke pasar, ke kebun, kemana Rasul pergi ada Abu Hurairah bisa untuk menghafalkan. Kemudian kesusahan dalam menghafal Abu Hurairah radhiyallahu taala anu mengadu kepada Nabi wahai Nabi, saya dengar beberapa perkataan Anda, namun saya hafalkan kemudian hilang. Doakan saya wahai Nabi untuk tidak lagi hilang hafalan hadis saya. Didoakan oleh Nabi dan semenjak itu kata kata Abu Hurairah tidak pernah lagi setiap yang saya dengar dari Nabi hilang hafalannya dari kepala saya. Berkata Umar kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, kami lebih dulu masuk Islam kepada daripada dirimu. Kami menemani Nabi dari Mekah sampai kota Madinah. Kenapa kami yang paling banyak hadisnya?" Dengarkan jawaban Abu Hurairah kepada ibu kaum muslimin dan muslimat. Saya orang miskin. Dan saya bersama Rasul kali ketika kalian sibuk berdagang di pasar. Subhanallah. Para sahabat Nabi berdagang sebagaimana kita berdagang. Kesempatan orang kaya berdagang digunakan Abu Hurairah untuk berdagang akhirat. Dan Allah memberikan berkah yang luar biasa kepada Abu Hurairah. Sehingga beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW walaupun masuk Islam pada, pada baru pada, pada tahun 7 Hijriah. Sepakat ahli hadis, riwayat hadis yang ada sekarang yang sampai kepada kita sekarang itu paling banyak dari Abu Hurairah. Radhiyallahu taala. Dan Abu Hurairah setelah itu baru Abdullah Abdullah bin Amr bin As. Namun Abu Hurairah tawadhu dengan mengatakan, Aku tidak tahu lagi ada orang yang riwayat hadisnya lebih banyak daripada diriku selain Abdullah bin Amr bin As. Namun bedanya dia menulis, saya menghafal. Sebenarnya Abu Hurairah lebih banyak hadisnya daripada Abdullah bin Amr bin As. Tapi ketawaduan Abu Hurairah sehingga dia mengatakan, aku tidak tahu orang yang lebih banyak ilmu hadis daripada diriku melebihi Abdullah bin Amr bin As. Namun yang kita garis bawahi di sini adalah bagaimana Abu Hurairah menggunakan kesempatan ketika orang-orang sibuk di pasar, dia bersama Nabi untuk menghafalkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keseriusan yang luar biasa itu. Soal makanan bagaimana dia tidak peduli. Yang penting ada makanan untuk mengganjal laparnya sudah cukup. Bahkan terkadang ketika lapar itu datang tidak ada makanan yang mengganjal dan demi Allah kadang-kadang saya berguling-guling di dalam masjid hanya karena menahan lapar dan orang mengira saya sedang kesurupan. Yang terjadi bagi saya pada saya bukanlah kesurupan dan rasa lapar yang sangat dahsyat. Pekerjaan besar Abu Hurairah dalam membangun istana di surga ini membuat nama Hurairah sampai sekarang sampai dunia kiamat akan senantiasa senantiasa harum di tengah kaum muslimin. Berkah masuk Islam tujuh tahun bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam digunakan untuk fastabiqul khairat yang luar biasa. Suatu hari Rasulullah sedang masuk sedang di masjid bersama para sahabat. Tiba-tiba Rasul berkata, sekarang ini akan masuk ke dalam masjid seorang lelaki dari penduduk surga. Para sahabat mata mereka menuju pintu. Siapa gerangan yang akan masuk? Ternyata yang masuk adalah Abdullah bin Salam radhiyallahu taala Para sahabat Nabi terheran. Kenapa Abdullah bin Salam? Apa keistimewaan Abdullah bin Salam? Dia tidak terkenal sebagai ahli solatah. Tidak terkenal sebagai ahli ilmu. Tidak terkenal sebagai ahli-ahli sebagaimana terkenalnya sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Ini menjadi tanda tanya besar sehingga Abdullah bin Amr bin Aus minta izin untuk menginap di rumah Abdullah bin Salam. Dan ketika orang minta izin menginap di rumah kita, hak haknya wajib kita penuhi tiga hari. Lebih daripada itu adalah sunnah. Maka tiga hari itu digunakan baik-baik oleh Abdullah bin Amr bin Aus untuk menginap di rumah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu ajma'in tidak ada maksud daripada menginap kecuali hanya untuk mengintai sebenarnya kehebatan Allah bin Salam ini apa. Kembali dalam fastabiqul khairat. wa fi ma ataaka Allah daral akhirah. Mereka adalah kaum yang benar-benar mengamalkan firman perhatikan dari sudut mata apa yang dilakukan Allah ini. Allah bin Salam. Siangnya dia bagaimana, malamnya dia bagaimana. Di mata matai Namun memata-matainya bukan memata-matai untuk mencari air Memata-matai apa gerangan kelebihannya sehingga dia mendapatkan predikat lelaki surga. Ini memata-matai yang benar. Beda dengan memata-matai umat zaman sekarang. Tiga hari lamanya Abdullah bin Amr bin As tidak bisa menemukan apa apapun kelebihan. Solatnya ya biasa-biasa saja. Puasanya ya biasa-biasa saja. Infaknya ya biasa-biasa saja. Ilmunya pun ya biasa-biasa saja. Kalau Abu Hurairah jelas ilmunya spesial. Apalagi tentang hadis Nabi spesial. Abdullah bin Abdullah bin Salam Kayaknya biasa-biasa aja. Gak ada yang spesial. Tapi Abdullah bin awal bin As yakin ada spesial di dalam jiwa orang ini. Kalau tidak Nabi tidak akan mengatakan akan masuk sekarang ini lelaki dari ahli surga kepada kalian. Tiga hari lamanya dia tidak menemukan apapun. Di akhir Izin menginap habis di hari yang ketiga ketika minta izin pulang. Abdullah bin Amr terus terang. Dia angkat tangan, angkat bendera putih. Wahai Abdullah bin Salam, tahu kamu apa yang menyebabkan saya menginap di rumahmu tiga hari ini? Tidak oleh saudaraku, aku tidak tahu apa gerangan yang ada. Apa gerangan yang terjadi? Aku datang sengaja menginap menjadi tamu di rumahmu tiga hari untuk mengintai amalanmu. Mencari tahu spesialisasi dirimu. Karena ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi di masjid, Nabi berkata, akan masuk sekarang ini lelaki dari ahli surga. Dan yang masuk itu engkau wahai Allah, Pasti ada sesuatu yang spesial dari dirimu. Namun aku yang tiga hari ini berturut-turut aku tidak menemukan apa. Tolong beritahu aku wahai Abdullah bin Salam apa yang spesial dari dirimu. Subhanallah. Kau ini benar-benar menjam, dan surga. Kau ingin tidak mau ketinggalan dapat jatah di surga. Kau Cita-cita mereka hanyalah surga dan surga, surga dan surga. Kata Abdullah bin Salam, aku tidak tahu aku punya kelebihan apa. Cuma yang aku tahu dari diriku, aku tidak pernah mempunyai rasa benci kepada seorang muslim manapun di permukaan. hatiku tidak pernah dan dengki kepada satu orang muslim pun yang ada di permukaan Subhanallah. Allah yang maha tahu mengetahui kebersihan dan kesucian dari Allah bin salam. Sehingga memberitahu itu kepada Rasulnya. Dan Rasul memberitahu para sahabatnya, Ini lelaki surga. Hatinya sangat suci. Hatinya begitu lembut, hatinya begitu bersih, tidak ada kedengkian. Tidak pernah merasa dendam. Tidak pernah merasa benci iri hati kepada seorang muslim manapun. Dan Allah mencintai Allah bin Salam dan membuka, membukakan untuknya pintu surga dengan hatinya yang bening ini. Sehingga terjadilah kisah ini untuk memberitahu kepada kita Ternyata walaupun kita tidak punya ilmu yang banyak, tidak punya harta yang banyak, tidak punya jabatan yang banyak, kita bisa masuk surga dan menjadi penduduk surga dengan cara memaafkan seluruh kesalahan kaum muslimin yang pernah bersalah kepada kita. Tidak ada rasa benci apapun kepada muslim manapun. Kata Abdullah bin Amr bin As, inilah yang sulit dilakukan banyak orang. Alhasil tausiah kita pada pagi yang berbahagia ini gunakan apapun yang Allah berikan kepada kita sebagai sarana untuk menggapai akhirat. Kita punya waktu, gunakan waktu kita untuk menggapai akhirat. Kita punya tenaga, gunakan tenaga kita untuk menggapai akhirat. Kita punya harta dan tahta, gunakan harta dan tahta itu untuk menggapai akhirat dunia ini sementara. Sebentar lagi dia akan hancur dan binasa. Kehidupan kehidupan di dalamnya fana dan kenikmatan yang ada di dalamnya akan segera sirna. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna anzarnakum adaban qariba. Kami memperingatkan kalian wahai umat Muhammad menjadi turun kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, ketika saya mengatakan umat Nabi Muhammad SAW turunnya 1400 tahun yang lalu. Ayat ini. Bukan sekarang. Berarti kita lebih pantas untuk mendapatkannya. Allah mengatakan 1400 lebih daripada 1400 tahun yang lalu, "Inna anzarnakum adzaban qariba." Kami ingatkan kalian, kami wanti-wanti kalian, kami warning kalian dari azab yang sudah dekat. Ketika Allah mengatakan adab yang sudah dekat, itu 1400 tahun yang lalu. Berarti kita lebih dekat kepada adab itu dibanding para sahabat. Berarti ayat ini harusnya lebih menghujam di dalam hati kita melebihi para sahabat. Karena kita lebih dekat kepada adab itu dibanding mereka. Namun saya setan masuk ke dalam pikiran kita, setan masuk ke dalam hati kita, dan masa hidup ini masih panjang. Sehingga ketika kita masa masih panjang, kita masih ingin berburu, berburu dan berburu. Mohon maaf, tanpa sedikit mengurangi rasa hormat kepada orang tua orang tua saya yang ada di majelis ini. Kalau masih berburu dunia, Putar ah. Yang harus kita lakukan sekarang berburu akhir Gunakan sisa umur yang Allah berikan ini. Setelah lama kita gunakan untuk berburu dunia, kapan lagi kita akan berburu akhir Saya fokus sengaja saya fokuskan kepada orang tua karena memang mungkin 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun sudah sebelumnya berburu dunia. Kalau sekarang masih akan berburu dunia sampai malaikat maut datang menyebut rasanya kok nggak pantas. Walaupun itu kita tujukan kepada bapak dan ibu kita yang kita tuakan di majelis ini, sebenarnya mudah muda juga demikian. Jauhkan berburu dunia dan dunia dari kehidupan kita ini untuk berburu akhirat. Karena ketika kita mengatakan orang tua, sebenarnya kita tidak tahu apakah kita yang lebih dulu wafat dibanding mereka. Dan kemudian ketika kita berburu dunia, perlombaan dunia ini itu bagaikan perlombaan lari maraton yang punya garis start namun tidak punya garis finish. Itulah perlombaan dunia. Dia punya garis startnya, namun dia tidak punya garis finishnya. Maka orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang menghindar dari perlombaan yang punya star dan tidak punya finish. Nabi mengatakan di dalam hadis al kaisu manda dana nafsahu man nafsuhu wa amila lima ba'da maut. Orang cerdas itu adalah orang yang mau tunduk jiwanya dan beramal untuk kampung akhiratnya. Berapa garis finish dunia? Punya harta satu miliar sudah finish? Belum kan? Punya harta satu triliun sudah finish? Belum finish. Berarti ini perlombaan tanpa garis finish. Untuk apa kita ikut perlombaan tanpa garis finish? Yang ada adalah kalau kita ikut dalam perlombaan itu, habis umur kita untuk maraton, berlari kencang, tak tak pernah sampai ke garis finish. Yang ada adalah datang kumat jantung kita di perjalanan kita mati. Atau habis tenaga kita untuk berlari karena usia yang sudah renta namun pingin sebelum juga dapat kemudian wafat di sana. Yang finish dunia belum juga akan tercapai. Maka yang harus kita lakukan sekarang adalah berlomba, berlomba dan berlomba untuk mendapatkan rumah-rumah yang banyak di surga. Kita akhiri tausiah kita pada pagi yang berbahagia ini dengan doa semoga Allah Taala menjadikan kita kaum yang hidup di dunia pandai menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk meraih itu dan surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته